tentang lagu. Lagu itu memang kalau sudah lagu itu menjadi syiarnya orang fasik dan orang kafir. Lagu itu kalau kita senandungkan langsung kebayang tentang kekafiran dan kefasikan. Maka yang tidak diperkenankan itu bukan lagunya, tapi niru orang fa fasik atau membesarkan syiarnya orang fasik menyenandungkan lagu bukan dilarang. Menyenandungkan lagu tidak, tidak dilarang. Bahkan baca Al-Quran pun asalkan sesuai dengan tajwidnya adalah indah. Sebab dalam bahasa Arab kan artinya kul huwallahu ahad gitu kan. Tapi ternyata ada orang yang suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad ada. Dan bukan dilarang. Jadi akhir-akhir ini yang diikutkan lagu lain tidak bisa ayat Al-Quran ini bahasa. Kalau kita menyandungkan Al-Quran dengan menggunakan lagu yang bagus dan tidak mengurangi makhrajnya, hak-hak huruf kita penuhi, sifat-sifat huruf kita penuhi, kemudian lagu itu bukan menjadi syiarnya orang fasik, maka boleh. Jadi yang menjadi tidak boleh adalah termasuk lagu-lagu solawat, lagu-lagu apapun, kasidah, jika itu syiarnya orang fasik menjadi tidak diperkenankan karena itu syiarnya orang fasik. Sebab yang punya lagu bukan orang Nasrani saja, orang Islam juga punya lagu. Bukan saja orang Jepang, orang Cina juga punya, orang Jawa juga pu punya. Bukan di saat orang menyenandungkan lagu lalu kita katakan dia Hindu. Memang masyarakat Jawa dulu adalah Hindu. Sehingga kalau ada orang uro-uro, bahkan kita menemukan orang-orang tua membaca Asmaul Husna dengan dengan lagu Jawa. Asmaul Husna dan tidak keluar dari karena Tapi bukan mengikuti orang Hindu yang menyanjung eh, dewa-dewa uh, mereka, tapi memang dia adalah lidah Jawa sehingga Allah Rahman Rahim. Al-Malikul Qudus. Kan sekarang ada lagu baru lagi. Yang jelas jika si, lagu itu bukan syiarnya orang fasik menjadi Eh, tidak apa-apa tapi yang menjadi masalah syiarnya orang fasik lagu sudah masbur di kalangan orang goyang pinggul lalu kita gunakan untuk baca salawat kan ibu-ibu di kampung itu yang aneh-aneh itu ini lagu ini sudah masbur lagunya orang goyang pinggul goyang pinggulnya di TV perut yang kelihatan dan sebagainya Tentunya lagunya menarik, eh burdahnya diganti lagu itu. Ini yang masalah ini. Tapi kalau membuat lagu yang menarik, diindah untuk didengar dari salawat-salawat qasidah. Bahkan orang Jawa pun sudah punya lagu sebelum orang orang Nasrani masuk di sini. Sudah ada lagu, lagu-lagu Jawa dan seterusnya. Jadi masalah lagu itu yang menjadi haram nanti adalah bukan urusan lagunya, akan tapi nanti ada pembahasan ya. Misalnya ada lima hal yang harus dibahas gue menyandungkan syair-syair lagu-lagu boleh tidak maka ada contoh menyandungkan syair bahkan Nabi senang kalau ada orang membaca diperindah bacaannya sehingga ada beda kemudian siapa yang menyandungkannya, biarpun itu solawatan tapi yang menyandungkan orang centil ganjen kemenye. di depan kaum laki-laki biarpun itu kositah, haram jadinya Hah? yang ketiga adalah tempatnya biarpun itu kosidah, nasyid orangnya berjubah imamah tapi di tempat maksiat orang pada gak karu-karuan pemabuk zina di situ rendahkan salawat kemudian waktunya pun itu qasidah kalau ganggu orang depan rumah sakit orang penyakit jantung semuanya tatanya kita masang son gede-gede mau solawatan ini haram yang kelima adalah di saat diiringi, diiringi dengan beberapa alat. Lah, pembahasan masalah alat itu ada hubungannya dengan lagu, nanti akan dihubungkan dengan hukumnya yang disampaikan oleh para ulama. Ternyata haramnya lagu dan alat musik itu adalah di saat lagu dan alat musik itu menjadi dakul musak, menjadi ciri khasnya orang pasek. Jika ternyata lagu dan alat musik yang kita gunakan bukan ciri khasnya orang fasik, maka balik kepada asal mubah, asal ibah, asli diperkenankannya. Tapi kalau sudah alat musik dan lagu itu menjadi ciri khasnya orang fasik. Siapapun yang membawa lagu itu dan siapapun yang memainkan alat musik itu langsung dibilang, aduh ini golongannya orang fasik. Tapi jika tidak, maka tidak akan dikatakan haram. Dan di Arab di, pada zaman Nabi pun ada alat-alat musik biarpun sesederhana itu semacam rebana dan seterusnya. Rebana adalah alat malahi Semuanya melalaikan. Kalau rebana dipukul menarik juga indah. Ada yang kecil, ada ini. Dan orang-orang Badui bermain di hari raya. Nabi pun menyaksikan dengan Siti Aisyah yang ada di yang Siti Aisyah dagunya di pundak Siti Rasulullah menyaksikan itu semuanya. Bahkan Nabi tidak melarang wanita yang ingin memukul rebana di atas kepala Rasulullah yang waktu itu wanita bernadar ya Rasulullah inni nadartu an adribat tuffa ala ra'sika law salamakallah ya Rasulullah aku bernadar untuk memukul rebana. Jika engkau selamat dari peperangan dan kau selamat gimana? Apakah engkau harus memenuhi nadarku? Nabi menjawab, "Oh, binadrik, penuhilah nadarmu." Kalau memang memukul rebana adalah haram, niscaya Nabi Muhammad tidak menyuruh untuk memenuhi nadar sebab tidak ada nadar yang haram. Kemudian ini adalah dasar bahasanya, ada bentuk pukulan-pukulan atau suara-suara yang ternyata tidak di, diharamkan sebab zatnya adalah zat suara dari kayu, dari kulit yang dipukul. Adapun nanti keluar lagu-lagu itu ternyata bukan itunya, bukan kulitnya yang dipukul berbunyi dung atau tong dan sebagainya itu bukan. Tapi kalau sudah menjadi dakbul fusak, ciri khasnya orang fasik, maka itu menjadi tidak diperkenankan. Menjadi haram karena dakbul fusak. Itu saja. Jadi jangan seperti sebagian orang dikit-dikit haram, haram, haram. Makanya pembahasan tentang alat musik dan lagu itu harus pembahasan panjang lebar dan dulu pernah kita hadirkan. Itu satu dasar tentang lagu-lagu.